memasukkan kita dari orang-orang yang mendapatkan naungan di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang yang mendapatkan naungan itu adalah orang yang berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya. Dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas sambutan dan juga baik sangka para asatidah dan ikhwah kalian Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang membawa barokah insyaallah. Dan tidaklah yang duduk di hadapan antum ini lebih baik dari ustaz-ustaz antum. Mereka asatidah fudhala yang juga merupakan murid-murid dari para ulama yang mereka belajar darinya dan begitulah ahlus sunnah melihat keberadaan mereka di berbagai tempat kita merasakan ikatan batin yang sedemikian kuat Dan memang sudah selayaknya ahlu sunnah itu saling kuat menguatkan. Saling dukung mendukung. Saling kokoh mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Wa nasyuddu azudaka bi Dan kami perkuat, kami perteguh lenganmu dengan saudaramu. Sebagian salaf menyatakan tarafaku ya ahlus sunnah. Saling berkasih sayanglah wahai ahlus sunnah. Fa innakum aqallun nas. Karena sungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit di muka bumi ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelumnya telah mengkhabarkan La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik Senantiasa akan ada taifah yaitu sekumpulan kecil segelintir manusia dari golongan umatku zahirina alal haq yang mereka menampakkan kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka dan tidak pula orang yang menghinakan mereka sampai datangnya urusan Allah dan mereka masih dalam kondisi yang demikian itu Maka semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai ahlus sunnah dengan makna yang sungguhnya. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di, di dalam semua sisinya, dalam semua aspeknya, Karena sebahagia-bahagia manusia fi hadzal zaman sebahagia-bahagia manusia di masa ini adalah ahlus sunnah. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun mereka adalah manusia yang paling sedikit. Manusia yang terasing. Manusia yang barangkali tidak dianggap oleh yang selainnya. Tetapi mereka adalah manusia yang sangat bahagia. Disebabkan bersama mereka ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah yang membawa mereka kepada jalan yang membuat mereka dekat dengan Allah. Sunnah yang membuat mereka berada di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Ahlus sunnah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma permisalan kaum mukminin. Di dalam mereka saling mengasihi. Di dalam mereka saling menyayangi. Di dalam kecenderungan di antara mereka kama salil jasadil wahid. Mereka itu laksana satu tubuh. Idzastaka minhu adhun apabila ada salah satu anggota badannya mengeluhkan sakit tada'alahu sairul jasad bis sahari wal humma maka semua anggota badan yang yang selebihnya akan merasakan bergadang malam dan merasakan demamnya. Kehidupan yang saling mencinta, yang saling menyayangi, yang saling mengasihi, yang saling kuat menguatkan. Inilah bangunan ukhuwah yang ada di antara ahlus sunnati wal jamaah. Dan ahlus sunnah itu kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah bahwasanya mereka arhamun nas bin nas.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 Sehingga Alangkah indahnya kehidupan di antara ahlus sunnah. Bila mereka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bila mereka mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Mereka tidak menginginkan ada saudaranya yang tersakiti olehnya. Sebab mereka adalah orang-orang yang saling mencinta karena Allah dan di jalan Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam telah menuntunkan kepada mereka, al Muslim man salim al Muslimuna min lisanihi wa yadi. Al Muslim man salim al Muslimun min lisanihi wa yadi. Seorang Muslim itu adalah orang yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisannya dan tangannya. Ya. Seorang muslim adalah orang yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Sehingga orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang penyayang. Seorang yang pengasih kepada sesama kaum mukminin seorang yang lemah lembut, seorang yang menghadapi masalahnya penuh dengan kasih sayang. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang beliau katakan, Makana, makana rifku fi syai'in illa zana. Wa makana la'anafu fi syai'in illa syanah Tidaklah kelemah lembutan dalam sebuah perkara itu melainkan akan memperindahnya. Dan tidaklah kekakuan, kekerasan di dalam sebuah permasalahan melainkan akan memperburuknya. Subhanallah. Maka sebagai seorang ahlus sunnah sudah sepatutnya menjadi tauladan bagi umatnya menjadi panutan bagi umatnya. Karena merekalah yang sepantasnya untuk membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menampakkan sunnah itu dengan wajah yang terbaik di hadapan manusia. Jikalau seandainya ahlus sunnah justru mereka yang memperburuk wajah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengakibatkan larinya manusia daripada sunnah kira-kira siapakah siapakah setelah mereka orang-orang yang bisa menyampaikan sunnah itu dengan baik apabila ahlus sunnahnya sendiri demikian maka Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan inna minkum munafirin inna minkum munafirin di antara kalian itu ada orang-orang yang suka membuat manusia lari. Lari dari kebenaran. Dan ini bukan sifat yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat yang beliau mencelanya. Dan beliau berpesan kepada para duat, kepada para da'i yang beliau utus ke negeri Yaman kepada Mu'ad bin Jabal Abu Musa al-Ash'ari untuk mereka saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Beliau menyatakan asiru walatu asiru, bashiru walatu nafiru, Mudahkan oleh kalian dan jangan mempersulit dan berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat lari dan kepada keduanya beliau menyatakan watatawa'a wala takhtalifa dan kalian hendaknya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya saling bantu membantu dan janganlah berselisih maka al-hubbu lillah wa fillah Mencinta karena Allah dan di jalan Allah itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan itu adalah salah satu perkara yang membuat seseorang merasakan manisnya iman. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah annahu la yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Bahwa dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Barang siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, Ya. Memberi karena Allah, mencegah pemberiannya karena Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqad istakmalal iman. Maka berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Khwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara mencinta adalah lautan yang indah terutama mencinta kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Apabila kita ingin termotivasi beragama dengan baik kepada Allah, maka kita harus memperbaiki kualitas cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Harus memperbaiki kualitas cinta kita kepada Allah. Karena rasa cinta itu akan mendorong kita berbuat, beramal, tunduk dan taat kepada Allah, melaksanakannya dengan penuh kenikmatan, kelezatan. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang warid dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muad bin Jabal radhiyallahu an dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah Nabi menyatakan Allahumma inni as'alu as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna yuqarrib yuqarribuni ila hubbik ya Allah aku mohon kepadamu rasa cinta kepadamu ya Allah Aku mohon kepadamu untuk mendapatkan rasa cinta kepada orang yang mencintaimu. Aku mohon kepadamu rasa cinta untuk mencintai amalan yang mendekatkanku kepada mencintaimu. Ada tiga hal. Aku mohon kepadamu ya Allah rasa cinta kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua ya Allah aku mohon kepadamu rasa cinta kepada orang yang mencintaimu. Kemudian yang ketiga aku mohon kepadamu mencintai amalan yang mendekatkanku untuk mencintaimu ya Allah. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka orang yang mencintai Allah Azza wa Jal, rasa cintanya itu akan membuatnya melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah penuh dengan kelezatan, kenikmatan. Kenikmatan yang la yazuquha illa man zaqaha. Kenikmatan yang tidak dirasakan kecuali oleh orang yang merasakannya. Ya. Makanya tingkatan yang paling tertinggi dari ihsan apa itu? Adalah orang yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam anta'budallaha ka ka'annaka tarah Ya, ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, apa itu al-ihsan? Beliau menjawab, antak budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Bahwa engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia yang melihatmu. Ahlul ilm menyatakan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa al-ihsan itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling tertinggi adalah penggalan yang pertama, yaitu pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini kata beliau adalah tingkatan ibadah orang-orang yang mencinta, merindu kepada Allah. Karena rasa cintanya dan kerinduannya kepada Allah di dalam ibadahnya sampai seolah-olah dia melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ibadah yang melahirkan kelezatan dan kenikmatan. Ya. Karena dia mencinta dan merindu merindu kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini pastilah ibadahnya akan terlaksana dengan sebaik-baiknya ibadah. Apapun ibadah yang dia lakukan. Karena dia merasa nikmat, merasa lidzah. Ya. Sebab dia mencinta dan merindu kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira cukup dulu ya. Azan. Hah? Azan dulu atau bagaimana ini? Azan dulu. Naam. Khwani fid rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu panutan kita yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia yang terbaik Beliau beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ibadah yang telah membuat beliau tidak lagi membutuhkan kepada kepentingan-kepentingan dunia. Bahkan ibadah yang tidak lagi membuat beliau membutuhkan makannya dan minumnya. beliau alaihi salatu wassalam melaksanakan puasa wisal yaitu puasa dua atau tiga hari atau lebih secara berturut-turut tanpa berbuka sama sekali puasa wisal yang beliau larang hal ini dari umatnya tatkala para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada beliau ya Rasulullah engkau melarang kami dari wisol. Sementara engkau melaksanakan wisol. Maka beliau anihi salatu wassalam menjawab, ya, Adapun aku innama yuta'imuni rabbi wa yasqin. Hanya saja Robku memberi makan dan memberi minum kepadaku. Sebagian ulama menyatakan bahwa beliau diberi makan dan diberi minum dengan makanan dan minuman surga. Tetapi yang lebih tepat bahwa beliau bukanlah diberi makan dan diberi minum dengan makanan dan minuman surga. Karena kalau diberi makan dan diberi minum dengan makanan dan minuman surga, berarti beliau tidak berpuasa. Ya. Yeah. Maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan beliau ini yaitu ibadah beliau membuat beliau tidak lagi membutuhkan makannya dan minumnya. Karena keasyikan beliau di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla melalaikan beliau dari kepentingan itu semuanya. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Allah cukupkan dia dengan beribadah kepadanya dari makannya dan minumnya. Dan beliau mencontohkan seperti seseorang yang ketika dia dilanda oleh rasa cinta kepada sesuatu, sibuk dengan sesuatu, kata beliau, maka dia akan lalai dari makannya dan minumnya. Lihat coba orang yang sibuk kerja. Ketika ada kerjaan yang harus segera diselesaikan, dia harus lembur dalam sehari, dua hari, atau beberapa hari, sampai tidak makan dan tidak minum. Nggak butuh makan, nggak butuh minum. Yang penting pekerjaannya selesai. Apalagi kalau dia asyik dengan pekerjaannya itu. Mungkin kalau anak-anak muda, ya para ABG gitu, ya yang suka main game, coba lihat. Mereka main game itu bisa dua hari, tiga hari dalam keadaan melek nggak butuh makan, nggak butuh minum. Ya enggak? Itu karena keasikannya, rasa cintanya yang mendalam kepada apa yang dia laksanakan atau apa yang dia lakukan tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak bisa disamakan dengan semua itu karena ini adalah perkara ibadah yang kelezatannya tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang merasakannya. Kenapa? Karena ibadah ini dilandasi oleh rasa cinta dan merindu kepada Allah. Ya. Cinta yang sedemikian dalam kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga bermunajat kepadanya. Mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada kenikmatan yang lebih daripada itu. Makanya orang-orang yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah ketika di dunia ini dia akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan yang lebih ketika di yaumil qiyamah di hari di hari akhirat kelak dia masuk ke dalam surga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surga itu menampakkan wajahnya kepada para penduduk surga. Ya. Dan kenikmatan surga yang paling nikmat itu apa? adalah an-nazar ila wajhillah. Melihat kepada wajah Allah ketika Allah menyingkapkan hijabnya. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Ighatsatil Lahafan kata beliau bahwa kenikmatan seorang yang melihat kepada wajah Allah ketika dia berada di dalam surga itu tergantung sejauh mana hubungannya dengan Allah ketika di dunia. Semakin dia dekat dengan Allah ketika di dunia, dengan beribadah, dengan bermunajat kepada Allah, maka di yaumil qiyamah ketika dia melihat kepada kepada wajah Allah, dia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Karena ini akan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ibadahnya ketika di dunia yang dia lakukan dengan penuh rasa cinta kepada Allah, merindu kepada Allah, maka tatkala Allah menyingkapkan wajahnya kepada orang tersebut, tatkala dia dimasukkan ke dalam surga Allah, dia mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang tiada tanding. Ya. Maka inilah senikmat-nikmat dari kenikmatan surga. Oleh karena itu, seorang yang menginginkan kebaikan agamanya, maka hendaklah dia memupuk rasa cinta yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan sampai pada tingkatan al-ihsan kalau kita tidak belajar untuk mencintai Allah dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar mencintai Allah dengan sebaik-baiknya, memasukkan rasa cinta kepada Allah itu ke dalam relung hati kita yang paling terdalam. Nah, untuk itu Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarij Salikin menyebutkan ada 10 sebab. Ya, beliau menyebutkan sekitar 10 sebab untuk membuat seorang hamba mempunyai rasa cinta yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya kata beliau rahimahullah yaitu yang pertama adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, memahami maknanya, maksudnya. Sehingga ketika dia membaca Al-Qur'an, dia semakin merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu kalau kita baca dengan penuh keimanan kepada Allah, rasa cinta kepadanya, dia akan menambahi kekuatan iman dan kekuatan rasa cinta kepada Allah. Maka seorang hamba yang ingin mencintai Allah hendaknya dia sering-sering membaca Al-Quran. Termasuk menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah untuk kita. Walaqad yassarna walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, untuk zikir dan siapakah yang mau mengambil peringatan itu. Nah, yang kedua kata beliau adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan an-nawafil. Amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah setelah melaksanakan perkara-perkara yang fardu, yang wajib. Karena seorang yang berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah setelah dia menyelesaikan amalan-amalan yang wajib itu dia akan sampai kepada tingkat al-mahbubiyah pada tingkat seorang yang dicinta oleh Allah sebagai balasan dari rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Orang yang dicintai oleh Allah setelah dia mencintai Allah inilah yang patut untuk disebut dengan al-habib. Ya, al-habib yaitu orang yang dicintai oleh oleh Allah. Dalam hadis dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil atau sebelumnya beliau menyatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah perkara yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan. Maksudnya bahwa perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah perkara-perkara yang wajib. Sehingga diwajibkan oleh Allah. Maka keliru apabila ada seseorang yang sangat perhatian dengan amalan-amalan sunnah tetapi dia agak mengabaikan atau kurang memperhatikan amalan-amalan yang wajib. Terkadang syaitan menggoda kita untuk perhatian kepada amalan-amalan yang sunnah dan mengabaikan amalan-amalan yang wajib. Itu keliru. Kalau sholat sunnah, masya Allah. Tapi sholat wajibnya tidak demikian. Ini keliru. Karena perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah yang diwajibkan olehnya. Setelah itu baru yang disunnahkan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara nafilah, yang sunnah, yang mustahabbah, yang mendubah sampai aku mencintai dia. Ya. Sampai aku mencintai dia. Bagaimana kalau Allah sudah mencintai hamba tersebut? Faida ahbab tuhu. Kalau aku sudah mencintainya, kuntu sama allazi yasma'u bih. Aku adalah pendengaran yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarohul allazi Dan aku adalah pandangan yang dia pakai untuk melihat wa yadahu allati yabtishu biha aku adalah tangan yang dia pakai untuk berbuat wa rijlahu allati yamshi biha aku adalah kaki yang dia pakai untuk berjalan fa idza sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'izannahu kalau dia minta kepadaku aku akan kabulkan permintaannya dan kalau dia mohon perlindungan kepadaku niscaya aku akan melindunginya karena orang ini adalah al-habib. Ya, al-habib di al-kalimah. Orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Ya. Bukan artinya bahwa orang ini bersatu dengan Allah, tetapi maksudnya bahwa semua apa yang ada pada dirinya diberi taufik, diluruskan oleh Allah kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Ya. Penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya diberi taufik oleh Allah menuju kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Karena dia adalah seorang yang habib yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, Khwani rahimannya rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang yang sudah dicintai oleh Allah karena dia mencintai Allah kata Nabi alaihi salatu wassalam juga dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba Allah akan memanggil malaikat Jibril. Faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Dan Allah akan menyatakan wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Fa ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun akan mencintai orang itu. Ya. Wanada Jibrilu fi ahli sama' Kemudian Jibril akan mengumandangkan di tengah-tengah para penduduk langit dari kalangan al-malaikah. Beliau menyatakan innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, cintailah dia. Fa ahabbahu ahlus sama. Maka para penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Wa yudha'u lahul qabulu fil ard. Lantas juga diletakkan sikap penerimaan kepadanya di muka bumi. Hadza huwal habib. Orang yang mencinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Dengan apa dia mencapainya? Melaksanakan perkara-perkara yang fardu setelah itu melaksanakan perkara-perkara nafilah. Ya, perkara-perkara nafilah yang disunnahkan. Yang diwajib eh, setelah dia melaksanakan yang diwajibkan dia mengejar perkara-perkara yang disunnahkan. Ya yang sunnah mustahabbah atau mandubah. Kemudian yang ketiga kata Ibnul Qayyim rahimahullah yaitu senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Selalu berzikir, lisannya itu basah dengan zikir. Ya. Demikian pula hatinya selalu mengingat Allah. Bukan hanya lisannya yang berzikir tapi hatinya selalu hadir untuk mengingat Allah. Demikian pula amalan-amalannya yang selalu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ini akan semakin menambah kecintaannya kepada Allah subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah itu sebenarnya identik dengan dengan apa? Dengan zikir. Sebab kalau mereka melihat kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan dapatkan tuntunan beliau anehi salatu wassalam mulai dari awal hari sampai akhir hari, pagi hari sampai malam hari dipenuhi dengan al-azkar wa doa. Demikian pula seorang hamba ya, dituntunkan untuk banyak mengingat Allah dengan zikir-zikir yang umum selain apa yang telah diajarkan oleh Nabi anihi salatu wassalam. Ya. Maka meskipun kita dalam kondisi yang sedang melaksanakan sesuatu sebenarnya alangkah indahnya kalau kita tidak lepas daripada mengingat Allah dengan zikir kalimat-kalimat ringkas yang pahalanya besar di sisi Allah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah daripada kita mengucapkan hal-hal yang tidak bermakna, hal-hal yang bahkan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Terkadang sebagian kita, subhanallah, ya, kalau ngobrol di depan masjid sampai satu jam, dua jam, tiga jam, ya enggak, enggak terasa. Kalau kata orang Jawa ngalor ngidul, Hah? panjang lebar, lebar panjang, enggak jelas juntrungannya apa. Ya, mulai dari Indonesia sampai Amerika sana. Tayyib, tapi kalau zikir berat sekali lisannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir untuk mengingat Allah Jalla wa ala. Ya. Kalau untuk zikir seolah-olah lisannya tertutup. Lisannya terikat untuk mengingat Allah. Nah, kita biasakan untuk banyak mengingat Allah Jalla wa ala Ya, meskipun dengan zikir-zikir yang umum. Ya, seperti zikir yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kalimatani khafifatani fil lisan faqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan berat timbangannya di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah selalu mengingat Allah, berzikir kepadanya dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi karena ini akan memunculkan rasa cinta yang besar kepada Allah tabaraka wa taala. Yang keempat kata beliau adalah mengedepankan mengedepankan rasa cinta kepada Allah di atas perkara-perkara yang engkau cintai di tengah-tengah amukan hawa nafsu yang menggelora, yang menggebu-gebu. Ya. Nah, ketika kita dihadapkan antara kepentingan hawa nafsu kita, keinginan kita, kemauan kita dengan rasa cinta kepada Allah, maka kita harus belajar untuk mengkedepankan rasa cinta kepada Allah meskipun dalam hal-hal yang kecil, yang dianggap sepele. Karena tidak mungkin kita bisa mampu untuk mengedepankan rasa cinta kepada Allah dari hawa nafsu kita dalam hal-hal yang besar kalau kita tidak belajar dari hal-hal yang kecil. Mungkin gampangnya ya. Contoh mudahnya. Kita punya dua kepentingan. Antara kita harus hadir kajian, ini sering saya ulang karena ini sangat eh, apa? sangat mungkin terjadi di tengah-tengah kita antara kepentingan ngaji dengan mengantar pesanan. Ada kerjaan yang tertunda. Ya. Kelihatannya kan sepele, kecil kan? Ya. Nggak ada pengaruhnya, seolah-olah demikian. Tapi kita dihadapkan kepada dua pilihan. Imma kita mengkedepankan sesuatu yang lebih mendatangkan rasa cinta kepada Allah, yang dicintai oleh Allah, ya. Atau kita memenuhi sesuatu yang lebih cenderung kepada keinginan dan kemauan kita, rasa cinta kepada kepentingan kita. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini sebenarnya kita harus belajar bagaimana kita mengedepankan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita dihadapkan kepada masalah-masalah yang jauh lebih berat, yang jauh lebih genting, ya, yang jauh lebih darurat, kita mampu untuk menghadapinya. Sebab kita sudah belajar ya, dari hal-hal yang kecil itu untuk mampu berbuat pada hal yang besar. Nah, jadi yang keempat adalah mengkedepankan rasa cinta kepada Allah di atas rasa cinta kepada kemauan kita, hawa nafsu kita. Yang kelima kata beliau adalah pengetahuan hati terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha mulia asma'uhul husna wa sifatihi al-ula. Ya. Kepada nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Maka penting kita mempelajari mengenai al-asma wa sifat. Tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama Allah yang ini maksudnya apa? Apa yang terkandung di dalamnya? Apa kemuliaan yang ada di dalamnya? Sehingga kita itu sangat kenal dengan Allah. Sebab seorang itu akan semakin cinta kalau dia kenal dengan orang yang dicintainya. Ya. Di antara makhluk saja, kalau kita ketemu dengan seseorang, lantas kita tidak kenal, apakah kita bisa mencintainya? Tentu tidak. Ya. Kenapa kita menyukai seseorang, mencintai seseorang? Karena kita tahu dia, kenal dia, mengerti tentangnya, dan kebaikan-kebaikannya, maka rasa cinta itu akan muncul di dalam hati kita. Iya. Maka kepada Allah Azza wa Jalla tentu lebih mulia daripada itu. Allah yang kebaikan-kebaikannya, kemuliaan-kemuliaannya di dalam nama dan sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Tidak ada keaibannya, tidak ada kekurangannya. Maka apabila seorang hamba ingin semakin dekat dengan Allah, dia harus kenal dengan Allah melalui al-asma al was sifat. Melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, yaitu mempersaksikan atau menyaksikan berbagai kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan Allah tabaraka wa taala yang telah diberikan kepadanya. Baik yang zahir maupun yang batin, ya. Mengingat apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Sehingga kita semakin cinta kepada Allah karena kita tahu dan menyadari betapa besarnya karunia Allah kepada kita. Ini hal yang penting. Sehingga yang kita ingat jangan hanya musibah yang Allah timpakan kepada kita. Yang sering sekali membuat kita merasa sempit, merasa tertekan. Tapi ingatlah bagaimana besarnya karunia nikmat yang Allah berikan kepadamu semenjak engkau lahir sampai engkau seperti sekarang ini. Kau di dalam perut ibumu dalam keadaan tidak seorang pun yang bisa mengantarkan makanan kepadamu. Siapa yang memberimu makan? Allah. Kemudian engkau dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan kau tidak membawa apa-apa dan bahkan tidak mengerti apa-apa. Dan kau tidak bisa melakukan apapun juga. Siapa yang memberikan kepadamu segala sarana yang membuatmu menjadi manusia seutuhnya? engkau kemudian bisa belajar, engkau bisa berbuat ini dan itu, sampai engkau mendapatkan berbagai kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya. Semuanya adalah Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan seorang hamba kalau dia mau jujur, dia perhatikan dirinya, cobalah dia merenung, tafakkur, dia ambil waktu. Ya. Khususnya di waktu-waktu di mana hatinya kosong dari berbagai kesibukan dunia. Coba dia berpikir, apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Yang dahulunya dia bukan siapa-siapa sampai dia mendapatkan berbagai kenikmatan dan anugerah dari Allah. Dia bisa ini, dia bisa itu, dia punya ini, dia punya itu. Ya. Sedikit saja misalnya seorang mau berpikir saya di waktu bujang, ya kan? Cuma bisa ngontel, ya kan? Kerjanya cuma nggak jelas kayak gitu kan? Nah, nggak ada yang rawat, karena nggak punya istri kan gitu. Subhanallah, Allah mudahkan coba. Ya. Bisa nikah, dapat istri, ada yang rawat, kalau pulang ke rumah ada yang senyum kan gitu. Hah? Kemudian <laughs> dulunya waktu bujang cuma bisa ngontel ke sana kemari naik sepeda. Ya, sekarang sudah punya sepeda motor bahkan ada yang punya mobil. Hah? Masya Allah Siapa yang memberikan semua itu kepada kita? Siapa? Allah. Kenapa kita selalu mengingat sedikit musibah yang Allah berikan kepada kita dan kita lupa sekian banyak nikmatnya kepada kita? Dan tidak ada bandingannya antara musibah dengan nikmat. Kalau seorang hamba mau melihat kepada dirinya kata Syekh Muhammad kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dia akan mendapatkan musibah itu hanya segelintir dari nikmat segelintir dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepadanya dan Nabi alaihi salatu wassalam diajari oleh Allah untuk bersyukur kepadanya dengan mengingat nikmat-nikmat Allah ya. Di antaranya seperti Allah katakan wadduha wal laili idza saja ma wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula wala yu'tika Kemudian apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan kau sebagai anak yatim? Artinya tidak punya seorang bapak yang membesarkanmu, yang menjagamu, yang melindungimu, yang memeliharamu. Fa'awa, tetapi Allah yang kemudian memberikan tempat perlindungan kepadamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan sesat kemudian Allah yang memberi hidayah kepadamu? Artinya bukankah Allah mendapatkanmu tidak mengerti, tidak mengenal bagaimana ibadah kepada Allah? Sesat di sini bukan berarti bahwa Nabi alaihi salatu wassalam jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik sebagaimana kaum musyrikin di masa beliau karena beliau sebelum diutusnya menjadi nabi dan rasul, beliau dijaga dari hal-hal yang demikian. Sesat artinya tidak mengenal, tidak mengetahui bagaimana harus ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Fahada, kemudian Allah wahyukan kepada beliau al-Islam. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan engkau seorang yang miskin? Ail, tidak punya apa-apa. Fa'aghna, kemudian Allah memberikan kecukupan kepadamu. Makanya di akhir ayat, di akhir surat Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu maka ceritakanlah dalam rangka syukur kepadanya. Nah, kata Ibnul Qayyim menyaksikan mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah baik yang zahir maupun yang batin itu akan membuat kualitas rasa cinta kita kepada Allah akan meningkat. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan batin. Ya. Siapa yang membuat kita berhak untuk menganut Islam? Ya. Ada punya kelebihan apa kita sehingga kita pantas sebagai seorang muslim? Sementara Allah Jalla wa'ala tidak melimpahkan, tidak memberikan keislaman itu kepada orang yang telah berkorban sedemikian banyak untuk kepentingan Islam yaitu Abu Talib. Lantas kita ini apa kelebihan kita dari Abu Talib sehingga kita pantas untuk mendapatkan Islam? Itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Karena Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang kalau kita berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan itu akan meningkatkan kualitas rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hati manusia tabiatnya akan cenderung kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Apalagi sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang kenikmatannya tiada batas kepada manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, maka kalian tiada dapat menghitungnya. Kemudian yang ketujuh yaitu kata beliau termasuk yang paling mengagumkan ya, dari sebab-sebab yang membuat rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal adalah keterenyuhan hati secara total di antar atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ungkapan yang bisa menggambarkan pengertian ini karena ini yang paling mengagumkan atau termasuk yang paling mengagumkan di mana hati seorang hamba terenyuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. ya di antara keterenyuhan itu adalah di mana kita mengucurkan air mata menangis karena Allah. Ya. Tersentak, terhenyak dengan peringatan-peringatan Allah. Sehingga hati kita itu lembut. Ya dan kita merasa semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal dengan peringatan-peringatan Allah dengan membaca Al-Qur'an misalnya. Karena hati yang keras akan membuat seorang hamba jauh dari rasa cinta kepada Allah. Kekerasan hati itu muncul karena hati itu tidak terenyuh di hadapan Allah. Maka seorang seorang muslim Sebaiknya dia belajar bagaimana hatinya terenyuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Ketika dia beribadah kepada Allah. Ketika dia membaca Al-Quran, membaca peringatan-peringatan Allah. Ketika dia mendengarkan nasihat dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Beliau itu kalau sholat kata sahabat dalam sebagian riwayat disebutkan terdengar dari dada beliau gemuruh seperti gemuruh air yang menggelegak di dalam eh, apa namanya di dalam priuk. Ya. Kenapa? Karena menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal dengan baka, seorang yang suka menangis di dalam sholatnya. Karena keterunyuhan hati di hadapan Allah itu meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang keras, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak tersentuh dengan peringatan-peringatan Allah. Ya, peringatan-peringatan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati itu kalau sudah keras, tidak lagi menerima nasihat, tidak lagi menerima peringatan, tidak lagi tersentuh dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla maka kekerasan hati itu bahkan bisa mengalahkan kerasnya batu. Allah menyatakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashadda qaswah. Kemudian hati kalian keras setelah itu. Bahkan hati kalian itu laksana batu au ashadda qaswah atau bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena di antara batu di antara batu itu kata kata Allah di dalam Al-Qur'an, fa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu itu ada yang terpecah. Ya, yatafajjar dan mengalir di antaranya sungai-sungai. Ada pula yang terpecah keluar daripadanya air. Dan di antara batu itu kata Allah, "Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Di antara batu itu ada yang dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Kenapa batu itu jatuh? Min khasyatillah karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka biasakan kita punya hati yang lembut yang terenyuh, yang gampang eh, terhentak dengan peringatan-peringatan Allah, ya. ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kualitas keimanan dan rasa cinta kita kepada Allah semakin tinggi dan semakin meningkat. Nam, Dan kata Ibnul Qayyim tidak ada ungkapan yang bisa menggambarkan pengertian ini. Karena hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakannya. Barakallahu fikum. Yang kedelapan. Yang kedelapan kata beliau adalah bersepi-sepi. Bersepi-sepi bersama Allah di waktu turunnya Allah ke langit dunia untuk bermunajat kepada Allah dan membaca firman-Nya yaitu Al-Qur'an. Ya. Dan berada di hadapan Allah dengan hati yang tunduk kepadanya berada di hadapan Allah dengan penghambaan diri kepadanya lantas ditutup dengan istighfar dan minta ampun kepada Allah bertaubat kepadanya nah maka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita sering bangun malam melaksanakan sholatul lail tahajud di tengah-tengah manusia yang sedang terlelap di dalam tidur mereka kita bangun di sepertiga malam yang terakhir ketika Allah turun ke langit ke langit dunia ya. Maka kita bermunajat dengan Allah dengan ibadah, dengan tilawatul Quran, ya dengan zikir-zikir, dengan doa-doa dan ditutup dengan meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat kita semakin merasa dekat dan cinta kepada Allah. Yang kesembilan kata beliau, yang kesembilan adalah satu al-muhibbin as-sadiqin. Mujalasa al-muhibbin as-sadiqin. Ya. Duduk bersama orang-orang yang mencinta dan jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dekat dengan orang-orang soleh yang rajin ibadahnya kepada Allah, yang rajin mendekatkan diri kepada Allah, yang rajin membaca Al-Qur'annya, yang rajin zikirnya, Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kemanfaatan dari mereka. Karena seseorang itu akan meniru orang yang dekat dengannya. Ya enggak? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Kalau kita dekat dengan orang-orang soleh yang rajin ibadah, yang rajin untuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita akan mempunyai rasa cinta kepada Allah dengan kualitas yang lebih baik. Tapi kalau kita suka dekat dengan orang-orang yang lalai dari Allah, orang-orang yang mengabaikan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka kita akan seperti itu pula keadaannya. Coba kita terbiasa dekat dengan orang-orang pasar. Kita jauh dari Allah. Ucapan-ucapan mereka itu nggak ada zikir-zikirnya. Ya, setiap ketemu bicara bisnis. Ini gimana harganya? Berapa? Ya. Di mana tempat yang laris sekarang? Kan gitu. Ya, setiap ketemu bicaranya bisnis. Bahkan sholat orang sibuk dengan zikir, dia bisik-bisik untuk bicara bisnis. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak menyinggung siapapun ya. Karena ini untuk kita semua. <laughs> nah. Mencari teman duduk al-muhibbin as-sadiqin. Orang-orang yang mencinta dan jujur kepada Allah tabaraka wa taala. Itu akan berpengaruh kepada kita. Nah. Ini yang kesembilan. Tayyib Kemudian yang ke-10 kata beliau adalah menjauh dari setiap sebab yang bisa menghalangi seorang hamba dari Allah Azza wa Jal. menghalangi hatinya dari Allah. Di antara perkara-perkara yang menghalangi seorang hamba atau menghalangi hati seorang hamba dari Allah adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Karena orang yang bermaksiat diletakkan pada hatinya satu titik hitam. Setiap setiap kali dia bermaksiat. Kalau hati itu sudah menjadi hati yang hitam legam, maka hati itu tidak lagi bisa merasakan cinta kepada Allah Azza wa Jadi kalau ada orang mengeluh, kenapa saya sulit sekali untuk ibadah kepada Allah? Kalaupun ibadah saya itu tidak merasakan apa-apa. Kenapa saya tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah? Dalam ibadah itu seolah-olah yang dirasakan adalah rasa hampa, hambar, kecut. Ya bahkan ada yang kecut mungkin. Ya. Itu karena kita punya hati yang ditutupi oleh berbagai kemaksiatan kepada Allah Azza Sehingga kita sulit untuk menghadirkan hati kita di hadapan Allah ketika kita bermunajat dengan Allah. Nah, maka yang ke-10 kata Ibnul Qayyim, kalau kita ingin punya rasa cinta kepada Allah dengan kualitas yang baik, maka hendaknya kita menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menghalangi hati kita dengan Allah. Ini 10 perkara yang beliau sebutkan di dalam Madarijus Salikin sehingga seorang hamba bisa sampai kepada tingkatan hamba yang dikenal dengan Al-Habib. Jadi orang untuk jadi Habib tidak ada syarat hidungnya mancung. Keturunan Arab, enggak, <laughs> enggak mesti. Al-Habib adalah seorang hamba yang dicintai oleh Allah setelah dia mencintai Allah. Dan untuk mendapatkan itu ada 10 perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Khwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita dengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Saya sudahi kajian pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.